Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Syahadu la ilaha illallah ar-rahmanir rahim wa syahadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu min akhiril anbiya'i wa mursalin wa alihi washabbihi ajmain. Faqala Allah Ta'ala fi kitabil karim A'udhu billahi minasyaitanir rajim Fi kulubihim maradun Fajadahumullahu maradun Walahum adabun alimun Bimakanu yakstibun Al-ayah Faqala Nabi SAW Allahumma ini A'udhu bika min ilmi la yanfa Wa min qalbin la yahsha Wa min nafsi la tasba Wa min du'a ila yustajabalaha Seperti Inilah kenyataan hari ini. Saya tuh udah lama sekali, ini kali kedua di tahun ini pasca kejadian itu dalam kurung. by the way atau datu udunan. Ustaz Debril teh cenayana teh eureun dakwahna cek saha ada harga teh eureun. Komong ising mah. Saya waktu itu ngobrol sama yang ngatur jadwal, Fit, nanti udah pilpres beres, kita naik lagi lah. Eh, ada takdir Allah atau muncul banner malam judulnya geluh hati yang terluka mata tong sok omong-omongnya ya tah wujud tah tahajud gak jadi tehusu jam-jam pencurian dong jam segitu mah pengumuman <laughs> sudahlah dah Allah mati tidur setuju tidak apa yang dikatakan Nabi itu benar hadis riwayat Ahmad akan datang satu masa di mana orang yang bohong dianggap benar, nu benar dibohongkan. Terus banyak para pemegang amanat yang bukan ahlinya. Saya tiala nas jamanun. Makanya harus beriman. Nabi itu pasti benar ngomongnya. Satu. Yang kedua. Terus rek naon ya. Senjata kita betul kata Ustaz Tony tadi. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Uji budak wa tada'in ida da'ani fal yastajibuli wal yu'minu bila allahum yarsudun. Ayat itu Allah selipkan di paketan ayat tentang saum. Kenapa Ramadan jadi semarak sampai hari ini? Pada tahun kelima Hijrah itu Ramadan sudah akrab di telinga masyarakat Arab itu. Tapi biasa-biasa itu lebay nyungut pepetasan, sili gebuk sarung, taraweh bari hari, da can taraweh noge. Ya, Abad ke-6 Rasul diutus pun masih biasa-biasa. Dulu ada sinetron Kang Haji naik bubur. Tentunya ada boga lakonnya dong ketika sinetron itu jadi ramai. Saya boga lakon Haji Sulam. Mun Haji Sulam temain dalam satu episode saja itu nggak rame. Kenapa Ramadan jadi rame? Karena ya boga lakona saha Al-Baqarah 183 ada perintah saum. Cek Nabi, saum teh ibadah nupang juarana bisa bari masak bisa bari ulin bisa bari ngaji bisa bari ngasuh budak salat bisa tuh bari masak salat bisa tuh bari ulin ternyata beda nasau malah barang siapa yang umroh sekarang dipenuh tuh Mekah di bulan Ramadan itu pahalanya haji karena sambil saum nusarewe dinilai ibadah barang siapa yang tidur siang di bulan Ramadan ibadah mata rewe masjidnya baru udah dir nepi ka aya laguna Ramadan tibra Ramadan tibra Ramadan tibra <laughs> tong sare bising maut keur sare fa idza faragta fansab tong leuleus wae yang digelang Ima saum teh meniti ikhlas aya angin seetik dayak dag. ngadenge pengumuman langsung bete kalem kalem inso imun aku sedang saum gitu weh daya we nu nyolokanna teu dicolokan kudu dihandap kudu diluhur seperti ayeuna greget teh cuman inget pesan nabi sabar inni so mun anu ngajak gelut pi cacapekeun pi cerewedeun jawab inni imun tapi da nyolokan we ustad inni imun lain tuh waninya catet tong ditinggali letiknya cabakan mah gedean ini so imun wow kawani wow kawani eh ngajakin. ke siamane panggil jeung urang maghrib kuain yeun tajil siamane sok maghribnya sih anaknya? nyaulah sampai kejebak dong kalem tuh leles ke Nhati saum itu disambut sedemikian rupa Nabi kali digagawenya lagu khusus menyambut Ramadan padahal kafir eh itu menang nyebut kafir ini saya sok bingung wehan, rek maca al kafirun jadi kumah, ya? kul ya ayuhan non muslim jadi rada aman gitu kan temenang Ramadan mah iba, kafir temenang nyebut kafir kanu hidung temenang nyebut hidung bodas kolot gitu kanu pendek jika kia tong nyebut pendek sombong jadi janggung teh jasa epi ependi di janggung penek tapi tongsok disebut menek, man, e, jangkung yang terhambat gitu lebih ngenah kan ucelina tuh ka anjingnya tong nyebut anjing non ucing lah tale digagate non muslim da ke Ramadan matu, tuh saking iya merenya toleransina alus karena aya video nang keur ngaji gini kan nyian lagu sus Ramadan sonrek. nu mana ustad ro ro Ramadan gila <laughs> kan maksa kan daripada hati terluka mikiran nu teu jarelas ning ngacapruk asal dibayar we awas Ramadan itu syahrut tarbiyah bulan pendidikan dan latihan soma yasumu sauman amsaka yumsiku imsakan imsak menahan Epi Ependi kemari bawang enak manges imsak Ins Imsak itu menahan sanajankerngenah dahar sahur kaberangan menuna ukur kangkkung danmen masak nudimah teh masak sendiri wayah capkon kan balik kandike sempritstar TRnya ayaahur seorang dayah mau begadang wayah waktu imsak mungkantun 20 menit deh. wah siat tepang pangmasakeun dibuka dong gokas. sugan teh oncom brownies nus seburuk teh geningan aduh hasem euy kamana ternyata dina freezer ayah dong pitulung Allah kangkung garing tilu lamar urut yang indomie teteh teh baheula bulan naman kepret kepret kepret kepret waktu imsak mung kantun 12 menit diasupkan karena wadah pop tinyu kucai dispenser balai dong urasaan masakuan seetik waktu imsak mung 7 menit deh kedewak kedewak kedewak kedewak tadi capek Nah entah sirine iros imsak sirine nu ngaheong mau imsak so tau deh muntah nyawa tong karena getilu tilu huap hmm. apa yang terjadi setengah kajero si kangkung teh setengah di luar kene ia perlu istihad perlu patwa diterai bata dan ngeheong betot utah bata datang atau ke masjid ikhtiar ke DKM kerjaan ilmu ayah pada DKM gunawan juga nusdi abdi kasihangan <laughs> tuang kangkung sahur setengah nges kajero setengah luar kene DKM na bijak pisan ceklan we PK maghrib magrib taulah sampai kejadian saun ripuh jika gitu gara-gara kurang ilmu teriwe dacan adan siate, oke siate yang memikir ame mikir imsak tuh menahan lain sirine etama aba-aba dalam islam hanya ada dua obat hati yang luka ya da kaberangan tulu imsak teh nyeri hati tuh pada ayah opat huapeun deui mah jeung channel sagelas mah urang masuk boga channel wae saya buka kan anti mubazir sama banget gitu kasep ngan payu berarti kan anti mubazir gitu kan <laughs> tamanya dibuka teh kitabna fajar dalam Islam itu kan dua satu fajar kizib dan awal untuk tahajud, sahur. Dua pajar sidik, Adan subuh. Hai imsak pajar naon, pajar maneh. Nah di arah mah nu gitu sih. sama eta ya. Di Cikadut mah sirine pabrik ngehalangan dahar cenah teh. Teh jadi hati terluka itu disebabkan ilmu yang kurang. Quotes in the day. Tulis, mencanyarian status temanya kan hati yang terluka kenapa hati ini luka pertanyaan awalnya ay hati nusaha tak itu tuh jawab dalin jumahan hati teh Allah kenapa ketika hati sakit kita yang merasakannya bikin dewe ke Allah minta hati nu baru ya Allah begitu nggak ngenahin hati teh ya Allah mungkin hati nu anyar ame temikiran panyakit temikiran persoalan karena aku takut terganggu kehusuanku kepadamu Allah Allahumma ini a'udzubika min qalbi la yahsya tadi doa anak ya Allah aku berlindung kepadamu dari hati yang tidak khusyuk kira-kira rumah tangga ngaganggu ulin mah keun baru ke ilin hareureun rumah tangga teh sing istiqomah dina ulin rudak tuh da carur hatwai ulin hayang rumah tangga nggak titasas ya teh rumah tangga rumah tangga mah ibadah hiji terus nya Ustadz Abima rumah tangga teh kieu wae hati yang luka dong kalaulah memang kita berpisah itu bukan suratan eta judulnya hati yang luka lagu saya eta berarti ini karolot apa lagu eta mah seumuran berarti jeng nu nyanyina aku terjebak makanya jangan menebak kalau tidak Ustad Abdi mah rumah tangga teh awet rajet, keur banget rajet, uyuhan awet. Terus kumaha hayangna gara-gara naon eta teu nepi rumah tangga teh kunaon? Masalah dapur bet bodoh tita saha nyeun imah ya dapuran atuh Ustad. Kurang di kafe we. Kan ayeuna geus lengkap kehidupan teh bisa masak ayah go food Ya, hese ayah go GoPay nyeri awak ayah go massage terbuka duit go gorowokan terus barang dahar sing apik bulan puasa mah tong lobang remi mikiran baju lebaran mikiran THR nutu cair-cair mikiran mobil rentalan ah tipes balik malempang we sehat paling mules bitis nasi jadi rudet nempi ka hate luka teh ieu teh kunaon ieu teh fi kulubihim maradun pada hati mereka ada penyakit sementara hatinya nu Allah hati-hati membawa hati hati-hati ya mah ya, pirek ngaos ke TSM cek si mama hati-hati ya nak ya te panon-panon te celi-celinya ente irung-irung te hati-hati ya jagalah hati belalang kupu-kupu jagalah hati pagi-pagi minum susu obat hati itu keikhlasan digambarkan ikhlas itu seperti susu yang disimpan di antara darah dan kotoran tidak teramisi darah tidak terbaui kotoran hati yang sehat itu yang tidak terpengaruh oleh keadaan gitu wetiis al yauma layan faumalun wala banun satu ketika akan ada satu hari harta dan anak tidak bermanfaat ke, lagi ilaman atau Allah ilabi biqol bin salim. Yang berhak melihat wajah Allah itu yang hatinya selamat, tidak terjebak dengan rasa yang salah. nggak stong protes na status dak kecap ge nyahuin kalau rasa nggak bisa bohong. Eh aslina Allahumma doana arinal haqqo haqqon warzukna tiba'ah wa arinal batila batila warzukna zinabah ya Allah perlihatkan bahwa yang benar adalah benar tunggu sebentar lagi Fir'aun dikejar mengejar Musa Fir'aun mengatakan kamu kalah ke Musa wait and see tong eren maca bukuna tidak sampai di sana Ibrahim dibakar api Mongol mengejar siapa? Saat itu termasuk tentara nikah dikejar di Surabaya. Semua kata-katanya seperti hari ini. Kamu kalah. Hei, Allah gak pernah tidur. Kecap bongok pun mensomponsori kalau rasa gak bisa bohong. Ustadz boleh gak Ramadan tengah hari panas gersang terik uh, membakar haus nepi kaus cai-cai acan sampai panasnya rekudu gehese menang tewuduku marjan rasa koko pandan Kayang maneh kamu bebaturan abdi ekstrim ustad kekemun lagi ke bumbu rendang wow Allahumma maksakan boleh nggak ustad boleh nggak siang hari di bulan Ramadan ketika membakar kita berkumur-kumur dengan sesuatu yang memiliki rasa niat batal mah tong seseleket wudhu ge bisa ngebatalkan wudhu kekemu seberapa kali tilu kalinya sarua ramadan ngetong dibeda-beda tapi nu tina wudhu Ramadan kekemu tilu kali dipicin sekali nu dua kamana tuh sanajan rasaan kan niat batamanya batal ya teh Iya persoalan biji Ustaz bagaimana hukumnya berkumur-kumur dengan sesuatu yang memiliki rasa kurang jawabnya simpel yang bahaya itu ada rasa ingin memiliki Allah mana teh baper mana emang cai herang kekemuku. marjan rasa kokko panan emang orang tekabita orangnya ayam karena Romadhon mabuk iman ter naik atuh mentak dahar nyumput ge di bulan Romadhon te tetap iman eh sok alun-alun rujak karena kacata takarliwat jalur et teh tongbol rujakna tulisan goyo bot karena mobil ngagibega tuh kersa sapu isuk-isuk eh cucunguk dua kerbobogoa ada jiga korma atuh asli ning ningali sepon eta mantuan rumah wadah urut sahur uh ini jiga lapis legit ningali nu balanja busa ti cicadas teh deo jiga dadar kulung atuh ningali nu ngabonceng SG meni asa dulur dituturkeun we ti korote jiga yoyo pokoknya mah Ramadan mah duh ningali oli remnya jiga marjan atuh didinya imanan tema tak dalah harga nyumput nyage dibaliknya tulisan warung nasi mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa hee nyaho tapi eta di bawah spanduk suku ngagarantung mau mungkin kerta darusma meren ternyata ku Allah disingkapkan gebrai angin ngagelbuk bener we kening indomie dicengekan make pilus garuda rasa cikur tengah poe ditulisan tulisan ku saos coba minumnamenti ngebu-ngebut coba kurang balik ngaji salatri ningali fenomena dan ngacaya tuh lemah tuh langsung orang ngomong gak preman setempat ke dia menetejaan dadar tapi harga tuh nga baru burid Harpun masjid Agungjung Bro siaptan siap cabuk se kurang Iger puasa nafsuute lapar aneh susstadung tutupanhar kita tutupanhe Aing jadi carekan gusi ustad mana harga anu puasa asup ya teh kajero teh manis hiji cina sarua ah. <laughs> itu nepi ka genok hati nepi ka bubuk ancur leeh eh, terluka teh kunaun ya teh walaqad dara'na li jahannama katsira minal jinni wal insi lahum qulubun la yafqahuna biha kenapa neraka banyak penduduknya kelat penduduknya adalah bangsa jin dan manusia kita. Salah satu faktornya lahum kulubun. Mereka diberi hati la yafqahuna biha, tapi nggak pernah mau memahami arti hati itu sendiri. Ibu struk gula darah asam urat tuluy suku sok ngoyet non roromehun teh kunaon teteh perpecahan antar suku teh kunaon teteh nepi kata bisa ngurus suku teh kunaon teteh sibuk mikiran nulain urusan ibu salaki jarang balik tatangga balanya oae, nepi ka ibu cetut cetut aya tatangga dikirim parsel cetut aya tatangga motorna anyar nmax cedud tatangga budakna meuli sepeda cedud tatangga mobilna anyar cedud nah ibu kering bu si itu mah boga enmek boga motor boga parsel ay ah, ibu mah boga jejedudan sok gerak saminggu ge maot sehatkeun iroh eha oneng biasa we atuh panggil jeng salaki di mall mau badu, mau budak batur tanya we biasa lempeng ayah anak siapa ya amun mirip mah anak ayah oh gitu dia tenan naon jadi budak mana indungna di Tasik teh capek ayah teh jadwal padat pulang anting ngabohong iro ngabohong nyangkanya emang sekapangi sok eta teh naon budak teh mana indungna dan nu soleh mah simpel atuh nu hatena bersih mah alhamdulillah ya Allah buka budak teu kudu ngajuru selesai eh tuh nya geringnya saya nu nyentai eh diterangkan laut. uh, eh, obatnya rata-rata ngajajar di sisi jalan mah obat fisik lamun kulit Kasim Hasim Romawi ka eta ka dokter Amir nu kamari ceramah di dia lamun penyakit liver aya nu fisik-fisik mah ibu juga sehari-hari sibuk merawat fisik jarang merawat hati tapi mun hati nggak sehat panggil jeng salaki mau budak tinu lain ge alhamdulillah ya Allah Boga budak tekudu ngalahirkan nyonyong es gede kasep deh jika bapana di mana ya etate indungna di Tasik kan di imah ke kamar teloba ame ayah teh capeting bawa ke Bandung genah teh jigana jigana lo pemirsa jangan kemana-mana setelah pesan-pesan berikut jigana gitu di ikhtiaran sugan yang sugan dibawa ke Bandung Alhamdulillah dicakar hati yang luka matak fa'aina tadhabun mau dibawa kemana apa yang terjadi hari ini kalau Google mencatat semaunya kalau Quran mencatat semuanya kejadian tadi malam pun ada di satu ayat misalnya di capture ayatnya jadi tenang jadi ternyata obat hati yang terluka itu adalah membaca Quran obat hati ada lima perkaranya yang pertama baca Quran dan maknanya. Tah surat An-Nisa ayat 80 hiji. Wa yaquluna ta'atun faida dan mereka orang-orang munafik mengatakan kewajiban kami hanyalah taat kepada KPU. Alah disebut so. Edit, please edit lah. Kemudian diupload edit dilihat. Tetapi apabila mereka telah pergi dari sisimu, sebagian dari mereka mengatur siasat di malam hari. Disebut dong di malam hari. Makanya Al-Quran wadua tuh. Dari mereka mengatur siasat di malam hari, lalu mengambil keputusan dalam kurung. Oh, dalam kurung tuh di luar kan? Eh, tinggali gerak MC bisa ngacapruk orang mah disengsirikan wae emang banget mah ibing lah nyaho lah can ngomongnya ngesayang seri lah ulangi gerak dan mereka orang-orang munafik mengatakan kewajiban kami hanyalah taat konstitusional tetapi apabila mereka telah pergi dari sisimu balik ke kubunya masing-masing sebagian dari mereka mengatur siasat di malam hari under di malam hari prematur deh mengambil keputusan lain daripada yang telah mereka katakan tadi. Allah menulis siasat mereka makaru wa makarullah. Allah pun punya rencana, tapi sebaik-baiknya rencana rencana siapa? Wallahu khairul makirin. Dan mereka Allah menulis siasat mereka di malam hari itu, maka berpalinglah kamu dari mereka, bertakwakallah kepada Allah, cukuplah Allah menjadi pelindung. Hasbunallah wa ni'mal nikmal maula wa ni'man ayawe kacaletot nateh gerak Ketika Nabi Musa bertanya, "Ya Allah, bagaimana umatku yang lemah ini tanpa senjata ini bisa mengalahkan pasukan Firaun yang kuat dan dahsyat kekuatannya?" Allah Subhanahu wa taala komennya dikit. "Wastaqim kama umirta." Tugas kamu adalah taat dan istiqomah. Urusannya selebihnya adalah kehendakku. La mani'a lima ataita wa la lima mana'ta wa la yanfa'u dal jad min kal jad. Karena kamu sudah kasih tahu, kamu sudah ikhtiari, kamu sudah ingatkan disebabkan fi qulubihim maradun fajada. Mereka nggak mau sembuh. Humullahu maradun. Nanti Allah tambahkan penyakit itu. Walahum dan bagi mereka adabun sebentar lagi tunggu tanggal mainnya. Walahum adabun alimum bimakanu yakdibun. Maka hati-hati Ramadan tahun ini pertengahannya adalah hari Jumat hadisnya jelas tentang akhir zaman akan ada dentuman keras kayak ngobrolnya yang Ustaz Rahmat Baikuni masukkan keluargamu ke rumah-rumahmu bolong-bolongnya tutup-tutupi karena dentuman itu banyak memakan korban apapun tamsilnya entahlah orang matak dikupluk deh meteloba dedengean carekan kuno kolot jempling carekan kuno ora jempling dari rumah gitu eh ya, fry for Indonesia apa yang dikatakan Rasulullah itu benar. Hadis riwayat Ahmad akan terjadi sungguhnya akan datang kepada manusia tahun-tahun penuh tipu daya para pendusta dipercaya sedangkan orang jujur dianggap pendusta pengkhianat diberi amanah sedangkan orang yang amanah dituduh hianat terjadi nggak? Mm -mm dan pada saat itu para ruwai ruwai bidoh mulai angkat bicara siapa ya Rasulullah ruwai bidoh itu beliau menjawab orang yang dungu aduh si garok si gerung eh. orang yang dungu yang berbicara tentang urusan yang banyak atau wantun galuh tu wantun ulah galuh tidak tunas sakit abi abimah tengah batikan entah apa yang terjadi setelah ceramah ini lalajuanan, weh dengan orang jalan tukang lompat tong sieun air rezeki saha lain tekna kebijakan nu jadi kebajakan tidak jadi kebajikan saya pernah dapat kurpa panasna kamari atuh rudet kan orang teh tidak terkenal memang rumah sa tapi kan orang terkenal mana teman orang eh tahu masalah nama saya tidak terkenal tapi orang terkenal mana yang tidak mengenal saya daku pres kamari mah subhanallah papangi di facebook akrab di WA kayak saudara di Instagram nah Ari itu apa ngaran? Prabowo P ini aing mah tapi ngesrudet itu lewat warauh deh pak ya nama. kenapa harus pecah hati lupakan 0102 pindah ke 03 persatuan Indonesia setuju Ramadan itu bulan suci tidak pantas disambut dengan hati yang kotor Lailatul Qadar itu satu hadisnya begini. Yang nyaho tanggal berapa Lailatul Qadar turun? Darbat dong parbu tanggal tanggal salikur, dua likur, 17 Ramadan nyapek boga dalil masing-masing. I ala ina inakum qad Mau aku kasih tahu rari Nabi ngalewas kami mihrab. misuha. Cari saja olehmu sendiri. Pesannya apa? Ramadan, Lailatul Qadar yang lebih baik daripada seribu bulan itu tidak pantas diturunkan pada orang-orang yang hatinya kotor. Paham? Bersihkan hati. Kenapa ini jadi hati yang terluka? Boleh manusiawi. Seorang istri nelfon. Ditelepon, maaf. Pas saya seminggu yang lalu. Besok pada saya itulah kesempurnaan. Ya. Abimah alhamdulillah Ustaz, Ya, Tara abdi mah boga salah kita tara pasea. Abdi tara ngomong ka salah kita bisa kali ngomong nyem duit tak eta nu maseakeun mah. Hiji mangsa pasea lah salaki jeung pamajikan teriwe nu hiji Mun keur pasea teh inget sok aya rinduna. Tak tong saruana mun anu baeut suami atau istri ngaleos. Pasti mun rinduna era. Tiba si suaminya ini rindu setelah memutuskan cerai. Nelpon weh. Babe, bebek bebek naon atuh kan nulis ngusan kela aku hilaf terus aku pengen balik lagi gampang ayah gelas sih harapun aa uh tangan, siap beb apa sih yang nggak buat kamu neangan dong sudah dapat dapat kalau mau rujuk pecahkan gelas itu sudah apa pelajarannya pecahannya itu kamu susun lagi aku bukan nggak mau rujuk beb ketika aku kau sakiti hatiku pecah berkeping-keping seperti gelas yang kau bandingkan itu sekarang kau minta rujuk sama aku kau lihat apa yang kau lakukan barusan di depanmu gelas yang kau bandingkan kau susun lagi susun gimana dari mah gelas plastik alah ya jadi era ya udah pulang beb kita belanja THR-nya udah cair belum daerah nah, teman-teman balik salah tuh tak menek pasiati teh perhitungkan iya bising butuh deh karena kejebak nah naik balik cuk yang budak bawa siapa tuh bawa KB udah uh, rumah tangganya sudah subuh nganu mobil kabe, terus kabe siap kurang ngilu <laughs> naon atau erek ngilu mah karena ayah suami nu cicing di imah istri tapi ngajagona luar biasa kamu pergi nggak heh et et et ngomong apa kamu kamu pergi nggak ini kan rumah aku oh iya aku yang pergi lulus dong mapai temok lebang nate nyakit tuh lembang nate yang di deui teteh tiba-tiba ada jauh paku ngait cicing seneng. eh gr etama paku Kenapa hatimu terluka? Jika ibu kabudak mengambek teh tong sok los kontrol. Siapa juga bapak sih ya monyet. Sing inget kerja sakit diemple-emple poeka. Hati ini berpenyakit kita yang tidak tahu asupan buat hati teh apa. Mun lapar kan dahar, mun haus kan nginum. Spontan, konstan. Panggil yang ibu-ibu diharap harap mun geus ngaji teh dia nu ngopi duren mun keur wisata kuliner mah sarga dia ngopi Shtik. naon meni kana dahareun teh teu bosen ti orok dahar sok tanya pengeluaran Ramadan tuh semakin efektif efisien atau bertambah jujur alus berarti lain puasa ya mah parindah dahar pengeluarannya beki gede ditinggali teh damun buka teh segala ayat tuh ningali menu teh ditukar dia Kh rujak cukakerbuk mikerrubuk banjur nudi onco mandanan kolek cauh kolek cang kaleng Kollek puum segala eta variana lengkap goyobo cinicilok gehu pen pisang hijau ayaah kabeh mentak tara weh nangis tenyuuna karya nyekla beteng na teh did karenakemerdekaan dong saya tanyamunttarawe nu diminati Imam Na nu gancang nutenang Wow, dipegat saya ge atuh. Ustaz imamannya di Masjid Abi alhamdulillah Ustaz potoheula sok. Naon kitu? Mm, tong ieu ya teh nya abi kamerkaan. Terus bonusnya ke saya naon nepotisme sok. Dibere suratna nu pondong. Nyala ayah hongguan malah. Tong hongguan hunggu udah kedua baturna jeung salakina jeung monde atuh. Ame teu keungeun hongguana, komo anak nanu hiji dibawa manisin sok bawa. Eta bibi Oh susu cap nona jadi diriungkan keluarga kaleng teh di imah orang. Nya penting mah ustad macana entong panjang ting siap. Dan nuka pakai imam di orang mana bacaan juga kia. Bismillahirrahmanirrahim. Bo etate uh, ketik ekspansi dukung Ustad Epi. Tapi nu beki yasin ge, yasina dibawa kana taraweh mah langsung nyigeng make mukena. Yasin cilepengnya tadi diajak ngobrol harapan masjid si Ustad teh wal Quranil Hakim bejakan nggak DKM cek tong diundang deh Ustad kia mah inna kalaminal mursalin mit amit eh coba orang teh kamerekaan pada orang teh tilu ayat tilu ayat halo Akbar lagi nih ponok, karena sholat nawe rusak pemikiran teh rudet teh rudong oh. Nabi teh ngambek kanu salat nagancang teh bangsa teh goreng pencuri teh jelek lebih di pencuri ada apa yang mencuri salatnya sendiri wal asri dikolaborasi watini dalam satu napas cilepung teh wal asri nan insana lafi usrin ladina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun pamayuka dibuka badu bidin laisa Allah biakamil hakimin diantep we ku makmum teh nyaho salah ge antepkeun mun dibenerkeun geula deui cangke rudet atahiyat nage kieu atahiyatul lillah salawat wa thayyibah assalamu alaikum assalamu alaikum syadallah ila syadallah rasulullah ila salah ila falah kon qomati shalah kon qomati shalah Allahu akbar Allahu akbar ustaz nyahoti mana kan make mie kancing atau jadi kadenge diantep ya ku makmum teh da butuhna sekedeung mun manggihan sholat berjamaah juga ke bere imamna helm berarti kecepatannya tinggi itu ya sholat jumbas ya teh menit genahan tapi di tareangan di ditu cenah genahan sholat tereh dan ngukur jelema mah tina salatna we bucek nabi benar salatnya benar seluruhnya matak salah satu obat hati yang luka tuh salat damun keur ngeunah mah tuh duit loba pangabutuh eueuh takbir teh ngeunah tuh ngepas Allah setengah bulan kita THR teh cair-cair dan sholatnya kia koma tengah apa Allah sami Allah Allah eh parameter etam kenapa banyak terjadi kerusuhan tingali sholat nara rusuh kenapa banyak terjadi perpecahan tingali atau sholatnya diluruskan dirapatkan gitu gugu itu sok suku vaku luruskan dan dapat ndak embung na ka koeromehun kan deng urang nasi Romadhonteng atau sosok gigi gerak penggenun ketemun sujud shat penyawa kau cubluk Janari ka itu ka Imar iya, Ramadan teh aduh menitu ikhlas ayah angin seetik dag diajak ngomong Bang kenu ditanya wae kadon ngada ngomong wae orang tuh leles kerpuasa puasa terpercaya mana puasa Hah percaya percaya percaya huntuna make behel dong tapi kangkung ngagarantung Masya Allah da bahula ya mitos cenah cenah cenah cegurung aji ngaji lamun kersaum ngosok gigi teh batal pernah mendengar mitos itu batal sote lamun odona diteri. sikatna dianggap seblak di emam batal justru nabi membuka kita belugu marom Laula an assuqa ala ummati la amartuhum bisiwak inda kulli shalah kalau Allah tidak memberatkan umatku, umatku aku perintahkan mereka setiap mereka hendak salat perintahkan ngosok huntu. Jadi sujudnya ngeunah. Sujudnya de And when you fast, kalau kamu saum, anoint your head and wash your face. Cuci muka minyaki rambut sesebenget ia mah meni jam bedud rami jurarai beungeut bang kenu teu baru buten nyun status di Cilepeng nanti lemah sekali saungku hari ini. Tadi sahur kesiangan tu bibirku kering tuh. Pecah-pecah doakan aku kuat ya. siapa sahur saum benteng Takesi. Meni minta dukungan kuat. innahuli saum itu untukku tidak bisa dibagi seperti sholatmu hmm sholat makan <clears throat> mitoha euy ngilu ngamakmum nu tadi narek maca anas ke diganti daya dehe mitoha bismillahirrahmanirrahim mitoha geus aya kepentingan sia tah niatna geus lain ker Allah deui pada aya mitoha ria OTW Transio Bandung Tarawe. yuk yuk yuk imamnya keren malam ini yuk tuh aku udah di lokasi tenanawan nanaonan umrah kaciri di bandarana jakat kaciri mayarna syahadat kaciri akadna tapi kalau saum siapa yang tahu kita saum Batur sahur ngilu sahur Batur buka ngilu buka Tiberang batur puasa Seta dahar samangka Dahar samangka dua kali nah lagu nanti musa kali bid'ah lagu saya tak hasilnya lagu saya tak berarti seangkatan jero sumang tapi etan udah samangkati berang di onang buka puasa ku alma materna sumping cilepeng oh rak. datang yang biasa gagah jag-jag buka buka tuh udah buka bersama menunya sama tempatnya sama waktunya sama tapi rasanya sama nggak bagi dia kecap juga tahu kalau rasa nggak bisa bohong tong borong ah aja jam 10 dong wayakir, kieu geus subuh tadarus tunduh geingkeun ku pun bojo ya duha siap mandi seger geus dua gawean ngetik budak segede kitu persis tah mawa pilus garuda dong rasa cikur ah. wur kana laptop bapak teh saya seakan apa hukum mubazir tetap menang pabalatak menang meli dipakai akrobat jika bangkong juma cakruk cakruk cakruk ayah lima datang budak nuka dua ayah teh ustad ih amin amit saya nggak tahu mah wawa wawa wawa kenapa ngasih taunya cepet-cepet <laughs> karena kelima siki rasa cikur aduh nyelap setik langsung diutah kena kekemuk pas buka tegenah anger nyage teu dihajama padahal toleransi dari syariat menang teu dihajama rek saboboko ge siga ngasaan pasakan menang nu ulama melampaui kan mitos anu tadi ngosok gigi bata da urang mah loba pisan mitosna tuh jadi rudet hati karena kurang ilmu tapi penyebab hati yang luka itu kurang ilmu termasuk dalam bab saum salah satunya contoh bala yang mitos naon ngorong batal pernah mendengar korong geus nolol hampir lagrage da dicokot kil. keanginan ke dunia yang nyintret teh kita sia babal geuleuh batal antep we kuat Tayo iya kudu ilmu lengkap Inna Allah yuridu bikumul yusro. Alamatnya mah teu nitah jika ngosok gigi korong sintre kue atu. Rajen ngagugu set tengah batakannya cokot gila atu mana teh dicokot teh lebay itu langsung dipicen dicokoh lah dikieu-kieu nih bang korongnya dipakai wirid dah dikieu-kieu teh letik tad mun gede mah dikieu-kieu sete aya disimpen nanti apik yang gue batu di kolong meja terus minta sebalaman naon hitut dinu cai cenah awas senamun kersaum saum tong hitut dinu cai caing bangsa Indonesia nih eueuh gawe mah tiap hitut neangan cai atuh kanu jolang heuh kuak kuak buruk buk buk buk buk buk, buk. diamelan deui cai nate aduh pedit-pedit pisan sian diulah ku batur kan jelema mah tina hitut berkarakter nu pedit mah hitut nage ulah kubatur na angkot sugan teu naon diambahan dong kusorangan China ke nuya tuh mun ikhlas mah itu nanti jempling kabagi kabe gitu ayah nu jujur sedut hari-hari we tapi nu hitut ke karena teh mitos tak hati yang luka itu disebabkan ilmu yang tidak makan Nabi berlindung Allahumma ini audubika min ilmi layanfa aku berlindung kepada Allah dari ilmu yang tidak bermanfaat informasi yang salah saya berhenti Instagram saya matiin walaupun udah centang birunya sombong pareman Facebook taraminang upload non menyakiti hati tiap macetnya jadi migrain pabelit banget jeng beteng asa maju padahal mundur rekamarannya eh, ya jelma rage gue pas ya saya sedang saum eh mentak saum itu terbagi tiga umum yang lapar dan haus saja khusus yang mata mulut telinganya juga saum yang khusus itu khusus sepertiga 10 hari terakhir nanti hati Aina diujina barung kelekan keputusan itu iya dongeng cerita ini ada kisah hikmah ayah jelma oh gawe ayah bangkong tong disebut cebong bangkong nya katak katak asup kanu panci nah siak wain dikulub dicayan dong langsung ditagenkan si katak nanti hese eh, ngajeleng merenda memang lain geria jeng bormanya nusuk dipakai jumba jadi hese eh, ngajeleng teh kunaon bangkong lamun kanurea sok mentas mentasna ngajeleng mengga kosambiola lila jadi ngajeleng we nutere bangkong teh ajeleng ajeleng sementara airnya titik didihnya semakin memanas dia masih bertahan karena menyesuaikan bangkong menyesuaikan menyesuaikan ketika titik didihnya panas nah memuncak si bangkong itu teluncat paeh didihnya pertanyaannya untuk kehidupan siapakah yang membunuh katak itu lobanu menuduh air lobanu menuduh manusia salah yang membunuh dirinya katak itu dirinya sendiri kenapa tidak loncat dari keadaan itu Pas ini Ramadan, ulah salah kesimpulan, semua jebakan. Ini imun. Saya sedang saum. No comment. Karena semua sudah menjadi takdir. Ngan Allah boga takdir jeng rencana nulain sing sabar ya. Doanya orang saum itu didengar. Sepakat? Paham maksudnya? Jangan kotori Idul Fitri Ramadan yang penuh berkah dan kesucian ini dikotori dengan kesimpulan dan cara pandang yang salah mau apa tuker sanajan emas asupkan WC banyak emas yang ngansok rada patuker warna nala tenang tenang tenang semua akan cie-cie pada waktunya sepakat nih saya baca sejarah nak menguatkan saya yakin ini di sosial media juga sudah ngencar tulisan ini ini sejarah banget ada kalimat kalian sudah kalah bising dengan kenyataan hari ini kita semua hatinya terluka tenang kalian sudah kalah itu yang Fir'aun katakan saat itu kepada siapa? kepada Musa alaihissalam kalian sudah kalah cek Fir'aun ke Musa sampai di tepi laut merah tak ada jalan lagi sepertinya deadlock gak? Semua tahu laut itu terbelah dengan izinnya. Senjatanya cuma satu, pukulkan tongkatmu. Semoga semua dapat ngambil pelajaran untuk mengobati hati yang terluka, apapun penyebab lukanya. Dua, kalian sudah kalah. Itu yang dikatakan Raja Namrud kepada Ibrahim. Lalu dibakarlah Ibrahim ke dalam api yang menyala dan luas. Apa yang terjadi? Selamat Ibrahim. Saat ternyaman kata Ibrahim alaihissalam ketika dibakar api karena ada Allah di sana. Innallaha ma'ana la tahjan. Kalian sudah kalah. Itu yang dikatakan pasukan Ahzab ketika mereka mengepung Nabi Muhammad di dalam kota Madinah. Paes ya lumbat ka mana Menyerahlah, itu yang dikatakan pasukan Mongol kepada Saifuddin Kutuz ketika mereka akan masuk Mesir setelah meluluhlantakan ibu kota muslim di Irak. Ada lagi menyerahlah itu yang dikatakan oleh pasukan Nika ketika mereka mengepung kota Surabaya dengan pasukan dan peralatan perang yang sangat besar. Tapi sejarah mencatat semua tahu yang dikatakan oleh para musuh-musuh itu akhirnya siapa yang tenggelam? Musa atau Firaun? Siapa yang hancur? Ibrahim atau Namrud masih yakin adanya Allah la mani'a setelah sholat lima ataita wala mu'tiya lima mana'ta wala yanfa'u daljad min kajad ini obat hati yang terluka Allahumma arinal haqqa haqqan warzukna tiba'ah warinal batila batila warzukna istinabah lepaskan lemaskan senyumi karena kita mau punya Allah yang gak pernah tidur setuju kencina marotah sakedeng antep gentong didoakan maut kege maut sorangan Ya Allah kalau masih baik untukku tetapkan dia denganku tapi kalau sudah tidak baik untukku simpan dia di sisimu simple amet jejedudan nges rezeki mati all semua kembali kepada Allah semua diurus oleh Allah hati yang terluka obat hati ada lima perkaranya yang pertama baca Quran Ya, kalau nanya ke Google dijawab semaunya, kalau nanya ke Al kejadian hari ini pun terekam hebat dijawab semuanya. Dua hati ada lima perkaranya. Yang pertama baca Quran dan maknanya. Yang kedua perbanyaklah berpuasa Eker Hari keberapa sekarang? Menitungan Berbanyaklah berpuasa yang ketiga berkumpullah dengan orang soleh. Alhamdulillah masih ngaji kene. Bisa sili upahan, bisa sili ingetan. Yang keempat, sholat malam dirikanlah kalau sakit hati tikung di sepertiga malam bebeja ka Allah Rabbi adhilni mudhola sidki wa akhrizni mukhraja sidki wa ja'li min ladunka sultanan nasira wa qul ja'al haqqa wa jahaqal batil inna batila kana jahukon jadi doa tadi Allahumma arinal haqqa haqqan yang artinya Allah perlihatkan bahwa yang benar adalah benar yang salah adalah salah berikan kekuatan untuk aku mengikuti kebenaran itu berikan kekuatan untuk aku menghindari kesalahan itu tolong terlibat terus bangun sepertiga malam saling mendoakan berhati lima perkara yang pertama baca Quran dan maknanya yang kedua perbanyaklah berpuasa perkumpulan orang soleh perbanyak dikir wengi perpanjanglah nu terakhir dikir malam perpanjanglah subhanallah wani harta kita cuma satu lagi kenyataannya sudah seperti ini doa kenapa ada ayat doa dikaitan paketan ayat puasa karena doa orang saum itu didengar kalau saya Ramadan ini bu dibungkusnya bukan dengan acara yang banyak tapi selalu berwudu karena doa setelah wudu didengar selalu mengikuti kajian-kajian walaupun tidak semuanya selamanya mengisi kajian saya ikuti kajian-kajian karena doa orang sapar terlebih menuju kajian doanya didengar doa setelah baca Quran doa ketika sujud doa antara adan dan komat doa ketika hujan turun doa orang-orang terdolimi perbanyak mendekati yatim bakir, miskin kuatkan sedekah karena doa setelah sedekah pun didengar harta kita cuma doa ud'uni astajib laku. mintalah kepadaku seperti deadlock memang seperti nggak ada jalan lagi memang tapi yakin la ta'khuduhu sinatu wala no. tadi Ustaz Doni di awal dengar ida aroda syai'a ayakul lalahukun. <laughs> jangan takut ama ma'ana Allah ada masalah tiada lebih baik kehilangan sesuatu karena Allah daripada kehilangan Allah karena sepakat? Oke. Si kerja. Jangan-jangan ada yang mau nanya, ya. ya alhamdulillah materi yang sangat luar biasa. Sekarang waktu kita iwafillah. Iwan dan juga Ahud ingin bertanya langsung kita kasih dua dua tat ya dua dua untuk bertanya silakan kepada Iwan dulu yang bertanya Mukarom silakan ada yang bertanya lagi masih ya kan ahwatnya bunda yang ingin bertanya kepada Karom Masya Allah jauh sekali allah Akbar cowok ada yang mau bertanya hatinya masih terluka ya kenapa tisu laku karena cinta nggak pernah kemarau wudhu ya ame tenang hati aslina sok mana ibu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam dari mana siapa bu dari Kiara Condong PSM siap Ibu Tina siap Bu Tina ustad kebetulan hari ini udah dua minggu ini eh seminggu ya saya teh kalau ingat suka sakit hati aja mau diikhlaskan tapi tetap gendok <laughs> saya ditipu oleh all shop eh, belanja online bagaimana cara mapaletkan hati gitu terus ngadoa anggar we nyeri hati <laughs> sakit hatinya disebabkan apa bu? Kah? tertipu oh. <laughs> atur nuhun assalamualaikum assalamualaikum Renan kiki tuan teh lobaan ngaji dan SMA lain memaafkan melupakan kenapa itu harus dimaafkan siga gelas nu pecah tadi hese nyusuna kita bisa saja memaafkan dan itu sering terjadi ketika ada orang menzalimi kita kita maafkan tapi kan trauma seperti ada ibu-ibu semalam saya pulang dari Bobber <clears throat> ada acara buka bersama Ustadz baliknya bareng hayu saya batur ramai terjadi fitnah ngilulah di mobil tanya sok atuh nanti nyin story ame fitnah story jadi akhwatnya dua siap di belakang ikut dan mobilnya ke dipakai sok nyin story buru tong ganjang teh mau mobilnya mau aset negara sih nyin story kayak dikirim ke orang orang ngerek nyin story statusnya akur hmm, padahal pemajikan batur Ustaz aku mah kalau lewat hotel ini teh trauma Sekir tema hari ini tah. Berarti hatinya luka dong. Kenapa trauma? Pernah manggihan salaki jeung awe lain di hotel iya. Tapi masih ngahiji, masih guys. Bisa jadi kesabaranmu menghadapi suamimu seperti Asia menghadapi Firaun, tetap kau maafkan walaupun menyisakan luka, itulah jalan kamu ke surga. Ibu bisnis online soft, katipu, lain salah nunipu salah ibu bet muka usaha didinya sekali deui gerak amun percaya ka Yahudi lain salah Yahudi salah nu percaya da Yahudi mah tukang wadul mentak saya simpel tadi ngejawabnya moving on keluar dari zona jangan sampai seperti katak tadi paeh ku kalakuan sorangan nah tengah jeleng tidinya salaki jarang balik kira-kira ngageringan mah ngesue sedekahkan eh eh dimana mana salahna Rizki mati Allah lain salaki Sering saya katakan, kalau ibu dinafkahi sama suami, itu bukan dari suami, catet dari Allah. Ibu jadi gering, suami nanguji. Nafkahna ditelat-telat. Tong eleh geleng paok langsung tina dompetna. Kemun molotot jawab kiri ya. Abdi mambu embu muka salaki asup naraka ayah teh teh amanah ti Allah ker abdi keluarga. Nah ku ayah ditahan-tahan. entah ku abdi dipaok badainya nak titipan Allah ya. Gitu deh ibu mah gering teh, eh saya move on. Contoh pernah saya ceritakan di sini. Kalau arti ATM, ayah ibu-ibu kermewek. Gelekir beh curang teh. Bu, unaun orok cerik lucu. Ustad kan sama me Ustad teh abi hela ke ATM teh can lami Ustad di ya abi ica duit arisan 2 juta icana seberak 1 juta hmm cici stres aing asup deh duit loba pangabutuh butuh tong gandengnya ria tah sejuta ceriknya bikin narikan dong hari ibu ditulungan dong cerik mun ayah jeng itu mah jadi tilu juta ih cokot deh ya. suka banget sih melukai hati jadi rujit gitu tak ibu tong kikituan wae bising maut keur kikituan abdi wae nu teu usaha kikituan dipake teh fake account ustaz ngajualan handphone tuh ustad mun minta didahulukan DP emang naon orang Kolombia naon katipu ibu jawab makin nabet lewat account maka IG saya aja dimatiin loba fake account ya loba na Facebook mau kamu barang nanti aralus orang nu bodoh melima datang langsung ke tempatnya ulah COD-an rudet leheng menungan gelis rudet nah, kan ayah ibu-ibu enak jawaban nanti genah ibu lagi apa lagi cantik lah. mun cantik heuh teu naon heuh ieu mah cantik ngomongnya cantik bari muncrat nih cantik kan rudet ya tante. hati yang luka mengepekkan ke orang nanti mentak balasan nana ustad dari mana dari keluarga baik-baik curang jadi ibu pesannya satu bagaimana menghilangkan dendam itu out of the zona moving on lupakan walaupun pelan Cungulah kikituan we da kadangnya untuk move on itu seperti dengan mantan kunaon saya poho udah potona di kuku Ya itu ganti ku potohongguan jadi hayangna dahar nyemil gitu awak gendut ter, terajat kering mikiran si itu mantan tuh manusia yang pekat diingat entepkeun sina dengan kehidupannya kalaupun sudah menikah lalu cerai itu teh lain jodoh berarti berarti tulang rusuk rentalan karena bertahan sementara ya jadi ibu nggak boleh dendam dendam itu nggak ada untungnya udah tetep kayak gitu tak itu teh penyakit hati yang harus diobati obatnya naon ustad ingat Allah ingat mati bising mawat kerudet buruk bikin dewi ke Allah nyangakan ya Allah bisa jadi ya teh jalan abdi ke surga sabarkan abdi wabashiris sobirin cek Allah teh sing sabar akan aku berikan kabar gembira bagi orang yang sabar ikhlaskan saja anu ngahutang hese nagihna antepkeun we antepkeun tak tongsok ngahutangkeun jeung tongsok ngahutang rudet mun aya nu butuh bere we butuh 1 miliar bere we marebuk juk meuli seblak ame teh jangar juk kitulah eta mah manajemen kolbu sok mana lagi Iya, satu kali lagi satu pertanyaan lagi sebenarnya tetap para awatat ya. Satu pertanyaan terakhir, silakan Bunda. Yang ini dia. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Siapa dari mana teh? Uh, namanya Elvin dari Cimahi. Siap. Uh, saya ingin bertanya ya Ustadz, orang tua saya itu sudah bercerai sejak uh, saya mau saya mau masuk SMP okay. uh, eh, banyak apa ya bukan sakit hati sih lebih ke jadi ayah saya sendiri kayak dia teh nggak menganggap saya ada gitu ya ke anaknya teh kayak ya sabodo gitu setelah cerai teh di situ saya timbul kayak kok saya kayak anak yang nggak dianggap gitu ya saya sakit hati saya kecewa saya trauma bahkan saya udah nggak percaya sama orang yang ya cowok gitu ya saya udah nggak punya kayak keluarga saya udah pecah dan setiap hari saya selalu berdoa gitu kayak e, minta dibalikin lagi orang tua saya minta ya udah sikapnya aja nggak usah mereka sampai apa nyatu lagi gitu setiap hari saya selalu saya udah selalu ngomong sama ayah saya saya nggak minta uang saya nggak minta apapun saya cuma kayak pengen dia ada buat saya karena saya ngerasa saya punya ayah tapi kok nggak ada ayah saya gitu jadi kecewa sakit saya tuh kayak bertahun-tahunnya nambah nambah nambah gitu terus saya sering ngomong sama ya kayak orang-orang yang lebih lah ilmunya ya dibanding saya saya bilang kayak gini kayak gini kayak gini mereka selalu bilang orang tua itu nggak suka kalau misalnya anaknya nasehatin tapi mereka lebih pengen kayak uh, apa sih ego mereka katanya ya ke, ke anak gitu. Saya udah selalu bilang dengan sabar gitu, dengan kata lemah lembut tapi orang tua saya kayak men apa sih? Saya teh dibawa gitu. Jadi uh, sa sakit lah gitu kayak punya orang tua paham, tapi kayak nggak berasa gitu. Jadi teteh maunya seperti apa? <laughs> nggak kayak gimana ya? Jadi sekarang teh saya nggak ngerti kayak saya tuh punya orang tua tapi saya nggak berasa ada saya udah ngomong baik-baik ke mama saya ke ayah saya tapi mereka responnya kayak gitu kayak nggak yang gimana ya jadi intinya aku harus gimana itu ya oh, gitu paham tete umur berapa siap maafkan ya para orang tua yang mungkin ada dari kita juga sedang menzolimi anak-anaknya dengan perceraian. Maka ketika akan mengambil sebuah keputusan, itu jangan berimbas jadi keputusasaan terlebih ke anak cucu keturunan kita. Sok sing salah barda, masalah semuanya juga punya. Pertahankan rumah tangga kan saya juga jadi seumuran anak saya ini. Saya sering minta maaf ke anak kalau pulang malam dicium tadang maafin ayah ya. Belum bisa seperti ayah yang lain yang mengajak kalian jalan-jalan. Tapi kalian juga harus bijak. Kalian tahu bisa memantau ayah kemana aja. Di ciuman terangnya termasuk indungna. Maafkan aku belum jadi imam yang baik. Dan mau ayah budak kita menawi indungna. Sering saya menangis tuh jam 12 penting maafin ayah anak ya, di papai tiap kamar naji Kamu paling sakit dengar anak sakit gitu. Kadang sok ayah ribut. Ini anak sakit perasaannya cocok dengan tema kita teteh begini ya ada nabi yang diuji oleh orang tuanya belajarlah nak kepada nabi Ibrahim yang diuji oleh orang tuanya luar biasa pisan tapi tetap taat dan sehebat-hebatnya benernya kita orang tua tetap bener nggak ada kita tanpa dia itu ujian buat teteh untuk jadi seorang kelak yang dibedakan oleh Allah ada nabi yang diuji oleh anaknya, ada Nabi Nuh. Ada istri yang diuji suaminya, Siti Asia. Ada suami yang diuji oleh istrinya, Lut. Jadi semua juga nanti tema kebetulan diuji nanti ke orang tua. Terima kasih. Pernyataannya, curhatannya jadi buat Pak Epi mah. lu harus hati-hati eh. ketika ada ego di antara orang tua teh tinggalilah budak gitu. Ini kan budak anak ini. Mending larinya ke pengajian. Kalau broken loba beresanan tebu di jalan budak segardek ya ditato garulis orang tang anak seorang anak saya perempuan saya di deketannya singnya aka ah, mama selalu nitip nih uang buat mama biarin nggak kenal juga supaya melembutkan hatinya pola-pola yang saya jalankan itu ini teh satu ya kunciannya dari Pak Epi maafkan semua kenyataan maafkan semua keadaan jangan dendam karena semua ada yang mengatur, semua ada yang mengukur. Tugas kita adalah mendoakan. Allahumma gfirli li wali walidayya Ya kama rabbayani sogiro. Saya bisa merasakan perasaan beliau karena dulu saya juga merasakan ketika orang tua sempat ada konflik pecah sementara. Sulit diungkapkan dengan kata-kata. Ya perkatnya adalah doa tikung aja teh di sepertiga malam sebut nama ayah kita, nama mama kita. Semoga Allah lembutkan untuk berkumpul. Saya ingat tuh kasusnya Al, El dan Dul hipnotis ku si Uya. Seorang anak tuh siapapun mereka ketika ditanya keinginannya apa? Ingin melihat orang tuanya bahagia. Ini Ramadan yang penuh berkah hati yang luka temanya. Sembuhkan hati itu dengan tidak mendendam, lalu selalu memaafkan. Teteh siap ya memaafkan orang tuanya ya? Halo? Datangi mama, peluk, cium, mama kuat ya, semangati mama. Terus datangi ayah, nggak ada aku tanpa engkau. Mudah-mudahan teteh jadi perkat di keluarga teteh ya. Tidak ada takdir buruk yang buruk itu kita belum memahami takdir itu ya. Karena ada nabi juga yang diuji oleh orang tuanya ternyata sukses setelah Ibrahim malah bertauhidnya lebih kepada Allah. Saya pikir itu saja, mudah-mudahan bermanfaat adanya. Semoga panjang umur yang sedang sakit disembuhkan, yang sedang ada masalah diselesaikan, yang sedang konflik didamaikan, yang punya hutang dilunasi. Tarik wae belah dia mah loba andi. Ya yang ada hajat, keinginan, cita-cita Allah wujudkan, yang niat haji dan umroh tahun ini dipergikan. Kita berdoa untuk apapun kenyataan dan keadaan yang sedang dirasakan Allah yang menggenggam semuanya. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim, alladzi la ilaha Astagfirullahaladzim Astagfirullahaladzim Astagfirullahaladzim atubu ilaih. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala Muhammad kama barakta ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma as'aluka bi anni asyhadu annaka antallah la ilaha illa antal ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma inni as'aluka bi anna lakal hamda la ilaha illa antal manan Badius samawati wal arya dal jalali wal ikram ya hayu ya qayyum bi rahmatika nastagis. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawartal ardo binuri samsika abadan abadan bi rahmatika ya rahmar rahimin. Ya Rabb Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Rojak, Ya Fatah, Ya Alim, Ya Ghani, Ya Mugni, Ya Ghafur, Ya Rahim, Ya Ajid. Ya Allah, di pertengahan Ramadan menuju Idul Fitri. Semoga engkau tetap menguatkan keimanan kami dengan apapun ujian yang menimpa sampai detik ini. Allahumma ini a'udzubika kami mudilatil fitnah. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kesesatan fitnah. Dari depan, belakang, atas, bawah, kanan, kiri, dari sebagai, berbagai penjuru, Ya Allah. Kuatkan keimanan kami. Ya muqallibal qulub Ya Rob yang membolak-balik hati kami, jangan hati kami terluka dengan kenyataan yang menimpa kami apapun itu. Ya muqallibal kulub sabit kulubana ala dinik. Tetapkan hati kami pada agamamu. Ya musarifal kulub, sarif kulubana ala taatik. Ya Allah, jahat yang membolak-balik hati semengguncang apapun guncangan yang merupakan ujian bagi kami jangan sampai terlepas keimanan kami tetapkan hati kami dalam taat kepadamu istiqomahkan kami ya Allah ya Allah hati tidak bisa bohong Allahumma arinal haqqo haqqo warjukna tiba perlihatkan bahwa yang benar adalah benar ya Rob engkau tidak pernah tidur Perlihatkan bahwa yang benar adalah benar. Yang zolim adalah zolim. Yang batil adalah batil. Berikan kekuatan kepada kami untuk melihat dan mengamalkan kebenaran. Jauhkan dari kami kezoliman dan perlihatkan kepada kami efek kezoliman. Bahwa yang zolim adalah zolim. Jauhkan dari kami orang-orang yang zolim dan efek kezoliman ya Allah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab min ladunka rahmah innaka antal Jangan kau cabut lagi ya Rob Hidayah yang kau sudah tancapkan di setiap hati kami Jangan kau cenderungkan hati kami Kepada kesatan yang tidak kau ridhoi Ya Allah Ya Allah maafkan siapapun yang pernah berbuat zolim Termasuk kami Para suami yang pernah menzolimi para istrinya Menzolimi para anaknya Ampuni kami jika kami sering membuat kezoliman kepada orang tua kami Dengan cara jarang menanyakan kabarnya jarang menengoknya, jarang mengirimkan makanan kepada keduanya. Berikan kesempatan untuk kami tetap melihat wajah kedua orang tua kami dalam kebahagiaan. Izinkan kami ya Allah untuk mencium kening kedua orang tua kami, ayah dan ibu kami ya Allah. Panjangkan umurnya, sehatkan lahir batinnya, barokahkan usianya. Tenangkan jiwanya dengan melahirkan kami anak adaknya, lahir jadi yang soleh dan soleha. Rabbi habli minas solihin ya Allah anugerahkan kepada kami bangsa Indonesia pemimpin dari sisimu langsung yang kau utus untuk memimpin kami yang semakin kami mendekatkan kepadamu dengan pimpinannya siapapun itu ya Allah Rabbi adhilni mudkhala sidki wa akhrizni mukhraja sidki wa ja'li ladunka sultanan nasira ya Allah masukkan dengan cara benar keluarkan dengan cara yang benar datangkan penolong bagi kami penolong yang menolong langsung dari sisi Mu ya Allah wujudkan keajaiban dan kemujizatan yang kau anugerahkan kepada kami ya Allah Allah kami harus wafat hari ini kami berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat, dari hati yang tidak husuk, dari doa yang tidak didengar, dari nafsu yang tidak pernah kenyang. Kami mohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik dan amal yang diterima. Allahumma ini ala dikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Allahumma salim li Ramadan wa salim Ramadan ali wa salim humini mutakobalan Ya Allah selamatkan aku untuk Ramadan.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 Taqabbalu minna wa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.